Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat? Cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman. Apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya. Sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sewaktu beliau mengatakan, Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahirabbil alamin.